AB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kalian keterlaluan sekali Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian dan juga desa kalian. Dan bagaimana dengan desa air batu? Siapa yang kalian cari? Aku mengenal hampir setiap penghuni desa itu. Jika memang kalian seusil itu, hmm, baiklah. Akan kuhadapi saja kalian berdua. Nah, mundur, Tambuna. Hop. Ah, mundurlah Kak Balik. Biar aku saja yang akan menghadapi orang tua ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampai anda? Koro karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Kadas oleskan kau panas, gatal-gatal jam efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Hari Akik sebagai saudagar buang tua, Manher sebagai pelayan, Elias sebagai babiri, dibantu oleh Mogan dan Kasdu. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan membantai seluruh pasukan pengawal kota Mepulu. Sedangkan Panglima Amuk Longkali sendiri melarikan diri. Saudagar Buang Tua yang juga didesak oleh keinginan istrinya untuk memiliki bayi putra dari Anting Wulan, akhirnya mencari jalan halus untuk menyingkirkan Anting Wulan. Hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya dan tampuna pelayannya yang menemukan cara tersebut guna-guna ilmu hitam. Iya, Tuhan, iya. Dan hamba mengetahui orang yang sanggup untuk membinasakannya. Membinasakan wanita iblis itu, Tuhan. <laughs> eh, uh, benarkah itu, Tambuna? Katakanlah, siapa orang itu? Ayo, kita temui sekarang juga. Dan kelak, jika semua ini benar-benar berhasil, aku akan memberikan hadiah untukmu. Hadiah besar, Tambuna. <laughs> Ah, baiklah, Tuan. Uh, jika begitu, kita temui sekarang juga kakek Babirik. Wah, hamba mengenal cukup baik padanya, Tuan. Kakek Babirik? Iya, Tuan. Itu nama orang yang sanggup membinasakan wanita iblis itu? Iya, benar, Tuan. Eh, tapi di manakah tinggalnya kakek Babirik itu? Jauhkah dari kota ini? Uh, uh, ya, ya cukup jauh, Tuan. Kita berangkat tepat pada saat hari menjelang malam. Dan sebelum tengah malam, kita akan tiba di sana, Tuan. Hmm, baiklah, Aku akan mengambil uang sebagai bekal dan hadiah untuk orang itu. Ketika malam tiba, saudagar buang tua dan tambuna pelayannya meninggalkan rumah besarnya. Di pinggiran kota Mepulu menuju ke arah barat, desa Air Batu. kita tidak terlalu jauh, Tuan. Tetapi urusan yang belum kita ketahui persyaratannya, itu yang pasti akan menyita waktu, Tuan. Ah, persyaratan? Iya, Tuan. Ah, apakah dengan uang yang banyak kubawa ini tidak cukup sebagai persyaratannya? Ah, untuk pakai babirik itu memang cukup. Tetapi untuk keperluan pekerjaannya, itu yang harus dipersiapkan, Tuan. Eh, apa maksudmu, Tambuna? Oh, oh dapat, Ambuna. Ah. Kenapa kau berhenti? Ha? Ya? Ah, maaf, Tuan. Untuk menjawab pertanyaan Tuhan tadi, hamba tidak sampai hati mengucapkannya dengan lantang sambil berkuda. Ah, Tuan, ketahuilah Tuan, pekerjaan yang dilakukan oleh kakek Babirik itu menggunakan kekuatan halus. Dan untuk kekuatan halus itu, kakek Babirik memerlukan persyaratan-persyaratannya. Nah, Masing-masing pekerjaan memiliki persyaratan-persyaratan yang berbeda, Tuan. Dan hmm, hamba tidak mengetahui hal tersebut. Ah, tetapi mudah-mudahan kakek Babirik telah memiliki persyaratan-persyaratan itu di pondoknya, Tuan. Ya, ah. mudah-mudahan saja. Iya, Tuan. Agar pekerjaan ini cepat selesai. Nah, ayolah kita lanjutkan kembali perjalanan ini, Tambuna. Ayo. ayo. tidak salah jalan, Tambuna. Hah? Malam gelap seperti ini, aku khawatir akan menyesatkan kita. Ah, tidak, tuanku. Hamba masih ingat jalannya. Beberapa kali hamba mengunjunginya kok. Ah, ah tunggu dulu, tuan. Ah, sepertinya kita sudah hampir sampai, tuan. Ya. Ah, kita akan bertanya di desa di depan kita itu, tuan. Saya yakin desa air batu sudah tidak jauh lagi, tuan. kau mengunjungi kakek Pak demikian seringnya? <laughs> Biasa Tuan. Biasa bagaimana? <laughs> Jika ada keinginan saya pada hmm, <laughs> wanita wanita tertentu begitu, saya saya saya pasti meminta bantuan padanya. itu Tuan, agaknya ada dua orang peronda Tuan. Hup, ya. selamat malam. Uh, kami dua orang pejalan malam ingin minta petunjuk arah di mana desa air batu. Uh, bisakah kalian menjelaskannya padaku? Hmm. Siapakah kalian berdua ini? Ada keperluan apakah malam-malam kalian datang ke desa air batu? Hmm? Ah, kau ini. Mengapa mau tahu saja urusan orang, ha? Ah, Tambuna. Eh, kalian sangat mencurigakan sekali. Nah, maafkan kami. Kami akan menangkap kalian. Ikut kami, atau kami akan mengambil tindakan kasar. Uh, uh, maafkanlah kami, tuan-tuan Peruda. Uh, orang ini uh, pembantuku, dan kami berdua sedang mencari sanak keluargaku. Menurut keterangan dia, uh, saudaraku itu tinggal di desa air batu. Uh, Kak Balim? Iya. Kelihatannya mereka berdua sangat mencurigakan. Kita tangkap saja. Iya. Kita akan menangkapnya, adik katil. Eh, menyerahlah tuan-tuan. Kami akan memeriksa kalian di pos kami. Dan kami akan membebaskan kalian jika kalian berdua memang tidak bersalah. Ah, kalian keterlaluan sekali. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian dan juga desa kalian. Dan bagaimana dengan desa air batu? Siapa yang kalian cari? Aku mengenal hampir setiap penghuni desa itu. Jika memang kalian seusil itu, Baiklah. Akan kuhadapi saja kalian berdua. Nah, mundur, Tambuda. Hop. Nah, mundurlah, Kak Balim. Biar aku saja yang akan menghadapi orang tua ini. Hop. Jagalah serangan gelewangku ini. Hai. Aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin, cepat cepat. Loh, Pak buat sakit kepala kok langganan. Pagi aduh-aduh, malam yong-yong, siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh Bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang dikdaya, sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa Pak, kalau sakit kepala minum saja Medik 55 dari Kalbe Pharma. Medik delima dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Pharma. Ternyata saudagar Buang Tua adalah seorang laki-laki tua yang cukup perkasa. Gerakannya masih sangat gesit. Pukulan tangan kiri serta kibasan pedang di tangan kanannya. Beberapa gebrakan saja berhasil mendesak peronda yang dipanggil dengan nama Katil. Karena itu, Balim temannya tidak dapat membiarkan hal itu berlangsung terus. Ia segera menerjang membantu Katil dengan lewang yang memang telah terhunus di tangannya. Diam di tempatnya Tambuna. Aku dapat segera menyelesaikan mereka berdua. Eh, ayo bangkit. Bangkitlah kalian. Dan jika kalian masih juga akan merepotkan perjalananku, bukan kepalan kiriku yang akan menghentikan sikap kalian. Tapi ini, ini, pedangku ini yang akan merobek-robek dada kalian. Ayo, mari kita lanjutkan perjalanan kita, Tambula. Ah, tunggu dulu, Tuan. Tunggu dulu. Hah, lihat ini. Aku akan mengepruk kepala kalian jika kalian tidak menjawab pertanyaanku. Hah, ayo, katakan di mana letak desa air batu, ha? Cepat! Aku tidak main-main, ha? Di mana? Ayo! Di, di, di sana. Ah, tepat di sebelah desa kami ini. Hanya beberapa ratus tombak. <laughs> Terima kasih. <laughs> Bukankah jika sejak semula kalian bersikap baik-baik, pakaian kalian tidak akan kotor? Hmm? Nah, bagitlah. Eh, sudahlah Tambuna. Cepat kita berangkat. Sudah tengah malam. Hop, hop. Untung saja perkelahian tadi cukup jauh dari rumah para penduduk. Jika tidak, tentu kita akan kerepotan dengan para penduduk yang terbangun dari tidurnya. <laughs> Ah, tuan, lihat itu tuan. Desa Air Batu sudah kelihatan dari sini. Hah, itu lihat. Kerlap-kerlip sinar lampunya sudah kelihatan. <laughs> Di pinggiran desa sebelah barat, Tuan. Itu dia. Kita akan segera sampai, Tuan Buang Tua. Kita mengganggunya dengan datang malam-malam seperti ini. <laughs> Tetapi Tuan datang dengan membawa rezeki besar baginya. Tuanku akan membayarnya tidak seperti lain orang, kan? Birik, Kek. Kakek. Kek. Ah, kakek. Ah, dia tentu sudah terlelap tidur, Tambuna. Ya, mungkin saja. Ah, dan kita akan membangunkannya. Hah. Kek. Kakek birik Ya. Kakek. Iya, siapa? Ah, saya, Kek. Tambuna. Tambuna dari Mepulu ya, Tambuna. Tambuna? Ya. Siapa itu Tambuna? Saya salah seorang yang pernah kakek bantu. Hmm, saya datang mengantarkan majikan saya, kek. Ah, saya, saya Tambuna, kek. Dan ini majikan saya, saudagar buang tua dari Mepulu. Ah, dan kami datang ingin meminta bantuan kakek. Hmm, uh, <laughs> Boleh kami masuk, kek? Eh? Boleh, boleh. Hmm, mari, silahkan masuk. malam ah, malam-malam seperti ini pasti keperluan yang sangat penting. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa, Bang, sampai Bang? Kok rok terus, ketel-ketel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. ada Oleskan kau panas Gatal-gatal jamur Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. datang kemari. Iya, kek. Hanya karena urusan berganti-ganti wanita. <laughs> hmm? Iya. Lalu sekarang, ah. apa keperluan majikanmu itu? Uh, nama saya adalah Buang Tua, kek. Hmm. Hmm. Saya datang kemari tidak memohon bantuan. Uh, mm, uh, untuk melenyapkan piang angkara murka. Jelaskanlah. Jelaskan. Aku masih tidak mengerti. Melenyapkan biang angkara murka. I iya, betul, Kek. Di kota Mepulu telah kedatangan seorang wanita yang sangat ganas. Dia bahkan telah membantai hampir seluruh pengawal kota. Uh, mm, dan mm, uh, dan dan apa? Mm, uh, maksud saya Panglima pengawal kota sendiri tidak sanggup menghadapinya dan melarikan diri. Walah, walah. Siapa dia itu? Eh? Hebat sekali kepandaiannya. Eh, tunggu dulu. Ah, wanita. Kau katakan tadi bahwa dia adalah seorang wanita. Ya, ya benar. Dia adalah wanita sakti yang berasal dari tanah Jawa, dari Mataram. Dia mengamuk seperti orang gila. Dan kini dia berada di dalam rumah saya. Ah, lalu, aku kau inginkan berbuat apa? Hah? Melenyapkannya? Membunuh maksudmu? <laughs> aku bukanlah seorang tokoh yang memiliki kepandian tinggi. Jika itu yang kalian inginkan, datang saja ke kota raja. Mintalah bantuan dari kota raja. Uh, um, tapi saya tahu kakek memiliki kekuatan lain yang tidak dimiliki oleh sembarang uh, tokoh silat. Ah, kakek pasti akan dapat melenyapkan piang malapetaka itu dengan kekuatan sakti kakek. Ya, oh tolonglah, kek, tolonglah majikan saya ini, kek. Nah, hmm. Untuk menghadapi orang yang memiliki kepandian setinggi itu, Tidaklah semudah yang engkau bayangkan, Tambuna. Heh. Tapi aku akan mencoba menolong engkau. Eh, tapi apakah engkau akan sanggup memberikan persyaratannya? Uh, eh, eh, ya, akan eh aku akan penuhi apapun syaratnya. Uh, apa itu, Kek? Eh, dengar. Tiga ekor hewan yang berwarna hitam itu yang pertama. Ya, kami akan mencarinya besok pagi-pagi. Nah. <laughs> Tidak mudah, Tuan. Eh? Tidak mudah. Tuan tidak akan menemukannya dalam waktu singkat. Tetapi jika Tuan memiliki banyak uang, Tuan dapat memerintahkan penduduk desa sini untuk mencarinya. Jika Tuan mau mengerahkan belasan orang, mungkin Tuhan akan bisa mendapatkannya besok sebelum hari menjadi gelap. Eh, hewan-hewan tersebut harus berwarna hitam utuh. Tidak boleh ada cacat sedikit pun, baik warna maupun tubuhnya. Ya, hmm? baik, Kek. Saya akan menyediakan uang untuk keperluan itu. Berapapun yang diperlukan. Besok kakek dapat mengerahkan penduduk desa. Uh, tetapi hewan apakah yang kakek perlukan itu? Eh, hewan apapun dapat dipergunakan. Karena yang diperlukan adalah darahnya sebagai korban persembahan. Lalu, apakah syarat berikutnya, kek? Syarat berikutnya? Iya. Lima keping uang emas. Dan itu tidak bisa ditawar. Hmm. I iya iya iya. Akan saya berikan. Uh, uh, mm, sebentar. Uh, uh, ini ini tuan. Uh, tuan bisa menerima sekarang uang itu. Mm. Nah dan mm, ini saya berikan sekaligus uang untuk uh, membayar tenaga-tenaga penduduk yang mencari hewan yang kakek butuhkan. Dan sekaligus juga uang untuk membayar harga hewan itu. Ya. Apakah cukup uang ini, Kek? Ya. <laughs> cukup. Cukup, Tuan Sodagar. Hm. Hmm. Dan saya akan memberikan tambahan sebagai hadiah jika pekerjaan eh, kakek berhasil dengan baik, Kek. <laughs> Terima kasih. Terima kasih, Tuan Sodagar. Ah, syarat lainnya. Segalanya ada di pondok saya. Dan itu tidaklah banyak berarti. Ah, sekarang nah, Tuan bisa beristirahat. Ah, mudah-mudahan besok malam kita sudah bisa memulainya. Dan selesai segala-galanya. <laughs> Silakan. Tidurlah di dalam bilik saya, Tuan Sodagar. Ah, terima kasih, Tuan. Aku bisa beristirahat di balai itu. Dan uh, kau uh, kakek kembalilah tidur di bilik kakek. Aduh. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh aduh, malam yong yong, siang tolong, tolong, bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Oh, Ngeluh terus Bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip, nyu. Medik 55 produksi Kalbe Pharma. Malam menjadi semakin larut. Saudagar buang tua merebahkan dirinya di balai-balai. Sementara itu Tambuna pelayannya tidur di bangku panjang di sebelahnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Hei, apa ini? Ada apa kalian ribut-ribut di sini? Siapakah kalian ini? Oh, uh, kakek Babirik, uh, maafkan kami. Kami sedang mencari dua orang pengacau yang menuju ke desa air batu ini. Ah, dua orang pengacau. Apa yang telah dilakukannya? Uh, uh, mereka, mereka telah. Uh, uh, ayo Balim, ceritakan cepat apa yang telah terjadi dengan dirimu. Uh, dua orang itu malam-malam menanyakan arah desa air batu. Dan ketika kami tanyakan tentang maksud dan tujuannya, dua orang itu menjawab dengan tidak jelas dan pasti. kalian benar-benar bodoh. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Loh, loh, loh, loh. Tangannya kenapa bang sampai bang? Kok rok terus? ketel-ketel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Pandu, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita teaser Sponsor, teknik dan montase Yadi Enos, Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Hari Akik sebagai saudagar buang tua, Manher sebagai pelayan, Elias sebagai papiri, Iwan Dahlan sebagai Prabu Layang Buana, Harry sebagai Panglima Amuk Longkali, Chandra sebagai Panglima Jalengan, Jaja sebagai Ragu, dibantu oleh Mogan dan Kasdu. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. menceritakan, saudagar buang tua dan tangguna pelayannya menuju desa air batu untuk menemui kakek Babirik yang dukun ilmu hitam. Darinya, saudagar buang tua memohon bantuan untuk membunuh anting wulan. Setelah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi persyaratannya, mereka pun beristirahat untuk melewati malam yang telah semakin larut. Agaknya perjalanan kita akan menjadi semakin panjang, Tambuna. Kita tidak akan dapat menyelesaikan rencana kita secepatnya. Uh, saya kira besok malam, pada saat seperti ini segalanya sudah selesai. Untuk mencari tiga ekor hewan yang berbulu hitam, tidaklah terlalu sulit jika Tuan mengeluarkan uang banyak. Dengan uang itu, Tuhan dapat mengerahkan banyak tenaga penduduk di sekitar sini. <sighs> Bagiku, uang tidak menjadi masalah, Tambuna. Hmm, iya, oh, mudah-mudahan saja semuanya akan segera selesai. Hmm, uh, eh, Tuan? Uh, eh, uh, eh, ada apa, Tambuna? Jika Tuan memang hendak membunuh wanita iblis itu, mm, mm, uh, saya saya harap uh, jangan sampai mencelakakan bayinya Tuan. Uh, bayi itu tidak bersalah apa-apa. Uh, uh, uh, mm, mm, uh, bayi itu adalah seorang anak yang gagah, sehat. Tidak ada salahnya jika Tuan justru mengambilnya sebagai anak asuh. Hah? Uh, kok, kok bilang apa, Tambuna? Uh, uh, uh, maaf, Maaf Tuhan, maaf jika memang saya telah salah bicara Tuhan. Uh, uh, tetapi sesungguhnya lah sayang sekali bayi itu. Dan uh, jika memang Tuhan tidak menghendakinya, uh, saya pun bersedia untuk merawatnya Tuhan. Saya bersedia Tuhan, walaupun di rumah saya telah memiliki enam orang. Ah, biarlah hal itu nanti aku pikirkan. Uh, tetapi mengenai usulmu, agar tidak menyertakan bayinya dalam rencana kita ini, itu adalah pasti. Aku tidak ingin melibatkan bayi itu dalam kemelut dendam kita ini. Yang bersalah adalah orang tuanya. Yang berhati iblis adalah orang tuanya juga. Iya, Tuan. Bayinya tidak bersalah apa-apa. <laughs> Iya, <laughs> bagus, bagus, Tuan. <laughs> Terima kasih. <laughs> Hmm, <laughs> wah, hari sudah jauh malam, Tuan. Mungkin sebentar lagi Fajar akan menyingsing. Ah, sebaiknya Tuan tidur untuk melepaskan lelah dan ketegangan selama seharian penuh merayapi diri Tuan. Ah, uh, baik. Baiklah, Tambuna. Aku akan coba memejamkan mataku ini. Dan ya, mudah-mudahan aku bisa. Suara berisik apa itu mendatangi kemari? Ah, jangan-jangan mereka adalah penduduk desa di mana kita terlibat perkelahian. Iya, pasti. Aku mendengar suara mereka yang menyebut-nyebut dua pengacau. Ah, setan. Pastilah mereka mencari kita. ribut di sekitar pondok kakek Babirik datang dan pergi, sampai akhirnya membangunkan kakek Babirik dari tidurnya. Eh, kurang ajar. Ada apa pula ini? Mereka ribut-ribut mengganggu tidurku. Hmm. Ah, maaf Tuan Saudagar. Jika tidur Tuan terganggu, akan saya lihat keluar sana. Thank you. ribut di sini? Eh? Siapakah kalian ini? Oh, uh, kakek Babirik, uh, maafkan kami. Kami sedang mencari dua orang pengacau yang menuju ke desa air batu ini. Ah, dua orang pengacau. Apa yang telah dilakukannya? Uh, uh, mereka, mereka telah. Uh, uh, ayo Balin, ah. ceritakan cepat apa yang telah terjadi dengan dirimu. Uh, dua orang itu malam-malam menanyakan arah desa air batu. Dan ketika kami tanyakan tentang maksud dan tujuannya, dua orang itu menjawab dengan tidak jelas dan pasti. Ah, dan ketika kami akan mengajaknya ke pos untuk kami periksa, ia melawan dan membuat kami berdua tidak berdaya. Ah, dan mereka kemudian menuju desa air batu ini. Hah, eh, kalian benar-benar bodoh. Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan jika mereka itu akan mengganggu ketentraman desa kalian. Tetapi jika mereka bermaksud akan mengganggu desa air batu ini, Janganlah turut campur. Kalian kira desa ini akan dapat dengan mudah dimasuki oleh mereka yang bermaksud jahat? Eh? Uh, um, maafkan kami, kakek Babiri. Kami mengerti siapa adanya kakek. Karena kami menghormati kakek, maka kami juga akan berusaha menjaga ketentraman kakek di desa ini. Kami tidak akan membiarkan siapapun juga yang akan mengganggu kakek di air batu ini. Ya, ya, ya. Baik, baiklah. Ketahuilah oleh kalian, dua orang itu adalah tamuku. Oh, tamu kakek malam-malam seperti ini? Iya. Ah, Tuan Saudagar, saya akan memperkenalkan Tuan dengan mereka. Para penduduk desa saya dan juga desa tetangga saya. Aduh kepalaku sakit sekali, tolong ambilin ikat kepala bu, tolong sekalian pijitin, cepat, cepat. Loh, Pak Buat, sakit kepala kok langganan, pagi aduh aduh, malam yong yong, siang tolong, tolong bosan aku Pak. Aduh bu, orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak, tolong ambilin obat. Ngeluh terus bapak ini, suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung Pak, ini loh cepat diminum, medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 5 dekat pohon pala. Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sipnyo. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Ketika saudagar buang tua keluar dari dalam pondok dan berdiri di sisi kakek Babirik, dua peronda yang pernah mengenalnya itu perunduk. Tanpa dijelaskan lagi, seluruh penduduk desa air batu dan desa tetangga menyadari bahwa memang itulah dua orang yang tengah dicarinya. Mereka semua berdiam diri, tak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Karena dua orang buruannya ternyata adalah tamu dari kakek Babirik, orang tua yang sangat dihormati dan juga ditakuti. Nah, cukup sudah kalian mengganggu waktu istirahatku. Sekarang kembalilah ke desamu. Yang memang bertugas menjaga keamanan, lanjutkan kembali. Dan lainnya dapat segera tidur. Ah, baik, Kek. Kami akan segera kembali. Hmm. Ayo, kita kembali dan jangan membuat keributan lagi. Eh, Hei, tunggu dulu. Apakah ada raguk di situ? Hah? Aku memerlukannya. Raguk, mana? Ah, saya, Kek. Ya. Kalian semua boleh kembali pulang kecuali engkau Ragut. Eh, ya, ya, ya. ya. Ah, besok aku minta kau datang dan bawa sekitar sepuluh orang temanmu. Ah, apakah yang harus kami lakukan, kek? Sudahlah, jangan banyak tanya dulu. Hari sudah malam. Aku akan beristirahat. Besok semuanya akan aku jelaskan. Hmm, iya, mm, iya. Nah. Ba nah. Baik, kek. Eh, sekarang kau kembalilah tidur. belum lagi panas membakar bumi, di halaman rumah kakek Babirik telah dipenuhi oleh para penduduk desa air batu. Mereka duduk di bangku dan juga batu-batu di sekitar halaman dengan tertib. Sampai akhirnya pintu pondok kakek Babirik terbuka. <laughs> bagus, bagus. Kalian semua sudah hadir dan siap ah Ketahuilah, aku memerlukan bantuan kalian semua. Pagi ini aku akan membekali kalian dengan uang untuk mencari tiga ekor hewan dari berbagai jenis yang berbulu ataupun yang tidak berbulu. Tetapi yang berwarna hitam. Carilah hewan itu hari ini juga dan bawa kepadaku sebelum hari menjadi gelap. Bagilah kelompok ini menjadi tiga kelompok. Masing-masing dari kelompok dapat kalian tentukan untuk mencari sejenis hewan. Hewan apapun dapat kalian bawa kepadaku. Asalkan besarnya hewan itu tidak kurang dari sekepalan tangan. Karena aku membutuhkan darah hewan itu. Nah, ini Uang untuk pegangan kalian dalam mencari hewan itu. Beli dari mereka yang memiliki. Dan syukur jika kau bisa mendapatkannya di hutan. Ini, kalian bagikanlah pada mereka. Eh, hey, Raguk, beri ini. Ayo. A -a akan kami laksanakan segera tugas ini, Kek. Eh, dan sebelum sore hari kami akan mempersembahkan apa yang kakek inginkan itu. Thank you. Hamba yakin dia adalah Hunting Wulan yang tengah tuanku cari-cari. Dan wanita itu kini tidak lagi mengandung. Oh, iya, iya. Ia telah melahirkan bayinya, tuanku. Satu hal yang aneh pada dirinya adalah bahwa wanita itu tidak lagi dapat dikatakan waras, tuanku. Wanita itu seakan-akan dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Perbawanya begitu menyeramkan, tuanku. Oh. Kemanakah suaminya Raden Sakapal Sakapalwaguna? Lebih dari satu purnama ia telah menghilang. Dan hm, aku benar-benar tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Tindakan apa yang harus aku ambil? Uh, tetapi tuanku tidak boleh membiarkannya. Tidak boleh lama-lama berdiam diri korban akan terus berjatuhan, Tuanku. Benar. Tuanku harus segera mengambil tindakan. Setidak-tidaknya melumpuhkannya. Jika memang ia tidak bisa kita ajak bicara baik-baik. Hmm, iya. Engkau benar, Amuk Longkali. Dan juga Jalengan. Hm. Kita akan melihat ke sana. Dan sikap akan kita tentukan kelak di sana setelah kita bertemu dengannya. Kukira kita tidak perlu membawa banyak pasukan. Itu tidak akan ada artinya bagi anting bulan. Uh, tetapi kota Mepulu hampir kosong dari para pengawalnya, tuanku. Hmm. Dan uh, kita memerlukan beberapa belas orang prajurit untuk kita sebarkan jika seandainya anting bulan telah meninggalkan rumah sodagar buang tua. Hmm, iya. engkau benar, benar sekali. Di samping aku dan engkau amuk longkali. Paman Jalengan juga turut dengan membawa 12 orang prajuritnya. Siapkanlah segera 12 orang prajurit yang tangguh, Paman. Baiklah, Tuanku. Perintah akan hamba laksanakan. Kita akan berangkat sebelum tengah hari. Lolo lolo Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-karok terus, ketel-ketel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Panas, kurat, oleskan kapanas, gatal-gatal jamur kulit. Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Apakah kita akan dapat tiba sebelum tengah malam, Paman Amukrum kali? Nah, eh, jika tuanku melakukan perjalanan sebagaimana yang hamba lakukan, memang bisa tuanku. Tetapi perjalanan seperti itu sangat melelahkan tuanku. Iya. Hamba kira sebaiknya kita harus menghemat tenaga. Dalam perjalanan kita ini, Gusti, kita mungkin saja akan terlibat dalam satu pertempuran dengan anting bulan yang dalam keadaan aneh itu. Jika begitu, sebaiknya kita beristirahat menjelang senja dan melanjutkannya kembali perjalanan hingga tengah malam. Bagus. Dengan demikian, pada pagi harinya, kita hanya akan menyelesaikan sedikit lagi perjalanan. Uh, Paman, coba Paman hentikan rombongan kita di sini. Sekarang, Paman. Ah, baiklah, Tuan. Oi, berhenti! Ada apakah tuanku menghentikan rombongan ini? Beberapa saat, Baginda Layang Buana tidak menjawab. Ia memandang ke arah belakang rombongannya. Dan dari arah belakangnya, nampak berderap dua orang penunggang kuda melintas cepat tanpa menyapa hormat pada rombongan Prabu Layang Buana. Siapakah mereka itu, Paman? Ah, entahlah, tuanku. Mereka adalah para pengawal dari salah satu kota kita. Hamba kira mereka adalah dari Puak Melanti. Sikapnya memang keterlaluan, tuanku. Biarlah hamba menyusulnya dan memberi pelajaran. Jangan, Paman Jelengan. Biarkan saja. Aku kira nanti kita juga akan bertemu. Sejak tadi aku merasakan kita tengah diikuti seseorang, Paman. Hmm, setan. Apa maksud mereka? Benar-benar mencari mati. Sudahlah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ini. Ayo. Kita tidak perlu mengejarnya, Paman. Percayalah. Aku merasa kita pasti akan berjumpa lagi dengan mereka. Iya, kau benar, Jalengan. Di depan kita sana adalah Kutama. Itu adalah daerah Puak Melanti. Mungkin kita akan menemukan jawabannya di sana. Yeah. sini, tuanku. Bukankah hari telah senja, Paman? Dan kita akan beristirahat. Oh, tetapi, mengapa di tempat ini? Kota lama sudah dekat di hadapan kita. Kita bisa beristirahat di sana, tuanku. Mereka akan menyediakan tempat yang cukup baik dan sesuai bagi tuanku. Jika di sini, kita tidak memiliki tenda. uh, <laughs> biarlah, Paman. Aku akan beristirahat di sini saja. Kita coba menikmati segarnya udara malam hari serta dengung nyamuk-nyamuk hutan. aduh, aduh kepalaku sakit sekali. Tolong ambilin ikat kepala, Bu. Tolong sekalian pijitin. Cepat, cepat. Lolo, Pak Buat. Sakit kepala kok langganan. Pagi, aduh, aduh. Malam, yong yong, Siang, tolong, tolong. Bosan aku, Pak. Aduh, Bu. Orang sakit kepala kok malah dibentak-bentak. Tolong ambilin obat. Ngeluh terus Bapak ini. Suaranya sampai habis tuh. Udah nggak usah bingung, Pak. Ini loh, cepat diminum. Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik 55. Wah, <laughs> Medik 55 memang degdaya. Sakit kepalaku langsung hilang. Medik 55 menghilangkan sakit kepala dengan tepat. <laughs> Makanya jangan lupa, Pak. Kalau sakit kepala, minum saja Medik 55 dari Kalbe Farma. Medik lima dekat pohon pala, Medik 55 hilangkan sakit kepala. Sip nyu. Medik 55 produksi Kalbe Farma. Panglima Jalangan tidak mengerti akan maksud Prabu Layang Buana. Tetapi ia tidak lagi banyak bicara Segera ia memerintahkan pasukan untuk turun dan menyiapkan tempat yang sebaik-baiknya untuk raja mereka beristirahat. Nah, saudara pendengar, peristiwa apakah yang akan dialami rombongan Prabu Layang Buana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 dengan judul Layu yang Terkembang yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.